Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh حي على الصلاة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 rahimani wa rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di antaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Inna ma bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Wa fi riwayatin liutamima masalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mulia memiliki posisi yang tinggi dalam Islam. Demikian pula memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna al mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya paling sempurnanya orang-orang mukmin imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Demikian pula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang perkara yang menyebabkan banyak orang-orang masuk jannah, masuk surga. Dalam hadis yang juga diriwayatkan Imam Tirmidzi, maka Rasulullah menjawab, "Taqwallah wa husnul khuluq." Yang paling banyak menyebabkan seorang masuk jannah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hadirin, rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui dari sekian akhlak akhlak yang mulia adalah perangai atau akhlak al-haya yaitu akhlak dan perangai pemalu disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al haya'u la ya'ti illa bi khairin bahwa perangai malu, akhlak malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam riwayat Imam Muslim Rasul menyatakan al haya'u kulluhu khair. Perangai malu itu semua baik. Oleh karena itu, maka hendaklah kita sebagai seorang muslim berupaya, berusaha, berjuang agar meraih akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak yang memiliki nilai manfaat bagi dia di dunia dan di akhiratnya. Oleh karenanya perlu dijelaskan betapa banyak kaum muslimin mereka tidak tepat di dalam mengungkapkan kalimat malu, mengungkapkan mengucapkan kalimat haya. Banyak di antara kaum muslimin yang menyatakan ketika mereka diajak untuk berjamaah ke masjid misalnya, tidak kami malu karena kami jarang ke masjid. Demikian pula ketika mereka diajak untuk menuntut ilmu syar'i yang demikian besar keutamaannya seorang yang menuntut ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an, ilmu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menjawab tidak kami malu kami belum siap untuk menuntut ilmu syar'i dengan berbagai alasan mereka tolak di antara ungkapan yang diungkapkan adalah kami malu dalam keadaan hukum mencari ilmu syar'i adalah wajib fardu ain demikian Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih Tolabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin bahwa menuntut ilmu syar'i itu wajib fardu bagi setiap kaum muslimin, laki dan perempuan. Dan kebaikan-kebaikan yang diajak, yang diseru kepada kaum muslimin, mereka senantiasa menjawab tidak enak karena malu. Diajak dihimbau untuk bersodakoh, menjawab malu tidak enak cuman sedikit yang kita sodakohkan Diajak menjenguk orang sakit, malu tidak enak. Karena kami tidak punya apa-apa. nggak bawa apa-apa, malu. Dan berbagai macam bentuk kebajikan ketika disuruh dan diajak. Tidak jarang mereka menjawab, yaitu malu. Itu adalah pemahaman yang keliru dalam mempraktekkan kalimat malu atau akhlak malu. Bahkan di kalangan kamu wanita ketika mereka disuruh dan diajak untuk menutup aurat-aurat mereka yang itu hukumnya wajib. Mereka tidak segan untuk menyatakan tidak enak malu kurang modern. Kurang modern, kurang modis. Ketika disuruh untuk menutupi aurat mereka. Demikian pula ketika mereka disuruh untuk berjilbab dengan jilbab yang syar'i pun juga demikian malu sama teman-teman tidak -teman, enak teman-teman banyak yang nggak pakai jilbab sehingga kita malu untuk mengenakan dan berbagai macam bentuk jawaban-jawaban mereka di antaranya adalah malu tidak enak kita ini belum apa-apa Islam kita kita masih jauh masih awam tidak enak kalau kita pakai jilbab kalau kita pakai menutup aurat kita seperti itulah kaum muslimin secara umum ketika diajak disuruh untuk menjalani sunnah dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pakaian yang syar'i, pakaian yang benar, mereka menyatakan malu, tidak enak. Dengan berbagai macam ungkapan yang mereka lakukan, yang mereka ucapkan, namun pada dasarnya keliru, tidak tepat, tidak benar. Ketika mereka katakan itu malu. Hadirin, Rahimani wa rahimakumullah. Malu adalah tidak mungkin mendatangkan kecuali kebaikan. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan. Oleh karena itu mereka yang tidak memiliki malu naudzubillah Rasulullah tegur dengan teguran yang keras dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam tastahi fasna ma syi'ta kalau kamu sudah tidak punya perangai malu, sudah tidak punya akhlak malu, silakan berbuat sekehendak kamu. Hadirin, rahimani wa rahimakumullah, itu bukan anjuran dari Rasul, tapi itu merupakan teguran betapa nistanya dan jeleknya dan buruknya ketika seorang sudah tidak memiliki malu, maka tanda bagi dia untuk berbuat sesuatu sekehendak dia dan sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita semua berupaya berjuang agar supaya perangai malu itu selalu melekat dalam kolbu kita dan dalam benak kita dan dalam jasad kita. Hadirin, rahimani wa rahimakumullah. Perangai malu demikian tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau sudah tidak memiliki perangai malu, maka banyak mereka terjerumus dalam lembah-lembah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an kata Rasul sallallahu alaihi wasallam inna min asratis sa'ah an yurfa'al ilm wa الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah ketika ilmu diangkat oleh Allah. Allah mengangkat ilmu bukan dengan diangkat dari dada-dadanya para ulama. Allah menghilangkan ilmu bukan dihilangkan dari dada-dadanya para ulama, tapi Allah angkat ilmu, Allah hilangkan ilmu dengan dimatikannya para ulama ahlus sunnah. Sehingga kata Rasulullah saw akhirnya mereka menjadikan orang-orang jahil ittakhadhu juhal ru'usan juhal mereka jadikan sebagai pimpinan orang-orang jahil orang-orang yang tidak berilmu dipilih diangkat sebagai pimpinan fasu'ilu an ilmin ditanya tentang ilmu fadhallu wa adhallu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam maka mereka sesat dan menyesatkan Hadirin, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimatikannya para ulama, sehingga orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama Allah dijadikan sebagai pemimpin, maka kejahilan ya yang mewabah. Ini bagian juga dari tanda-tanda hari kiamat. Ketika kebodohan, kejahilan mewabah. Mereka berbicara tanpa ilmu. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka berjalan beribadah tanpa ilmu. Ini merupakan ciri-ciri hari kiamat kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yasbut al jahal, kokohnya kejahilan, mewabahnya kejahilan. Demikian pula kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di antara ciri-ciri datangnya hari kiamat adalah yusrabul khamr, minuman-minuman keras diminum seakan-akan tidak ada beban dosa diminum dengan terang-terangan minuman-minuman keras diminum dikonsumsi dengan cara-cara yang menyedihkan dan menyakitkan mereka semakin berbahaya semakin campurannya lebih mematikan mereka semakin bangga tidak sedikit kaum muslimin yang mereka jatuh dalam perkara ini naudzubillah dan ini merupakan tanda-tanda hari kiamat ketika mewabahnya minum-minuman keras dikonsumsi dengan mudah oleh mereka dalam keadaan khamr dikatakan al khamr kata para ulama li'annahu yukhamirul akal karena dia menutup akal seseorang yang semula akal sehat tertutup menjadi tidak sehat sehingga dikatakan oleh Rasulullah merupakan ummul khaba'ith bahwa induk daripada kejahatan dosa adalah khomer, meminum minuman keras. Ketika perkara ini sudah merebah, sudah mewabah, maka itu merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dan yang berikutnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zina. Ketika zina pun telah mewabah, Persinahan yang mewabah itu bagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Oleh karena itu syaitan yang merupakan musuh kaum muslimin yang paling nyata. Mereka berusaha untuk mengemas sesuatu yang baik tertampak jelek. Sesuatu yang syar'i tertampak bukan syar'i. Sesuatu yang sunnah tertampak bukan sunnah dan sebaliknya sesuatu yang tidak syar'i, sesuatu yang dosa dan maksiat kepada Allah dikemas akan-akan itu syar'i. Sesuatu yang batil dikemas akan-akan itu adalah sunnah. Itu adalah kerjaan syaitan. Oleh karena itu kita harus waspada. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita tertipu na'udzubillah dengan ungkapan-ungkapan yang seakan-akan syar'i tapi itu adalah batil. Yang seakan-akan baik tapi itu adalah keji. Jangan sampai kita tertipu. Yang itu merupakan perzinahan. Apapun namanya yang mereka sebutkan dan mereka ungkapkan. Hendaklah kita menjauh. Kita berhati-hati. Jangan sampai tertipu dengan slogan-slogan itu. Perbuatan zina dan perbuatan yang keji. Demikian Allah sebut dalam Al-Quran wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekat zina kata Allah. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang jalan yang paling jelek dan perbuatan keji. Perbuatan yang keji dan jalan yang paling jelek itu zina. Zina akan menghancurkan, akan merusak tatanan nasab. Oleh karena itu, maka zina adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang keji kata Allah Subhanahu wa taala. Mendekat itu sudah diharamkan dalam Islam. Apalagi berbuat zina sehingga syaitan dengan makarnya dengan was-wasnya mereka syaitan berupaya untuk mengemas perbuatan zina ini dengan perbuatan seakan-akan itu syar'i dengan istilah nikah mut'ah dan itu haram zina yang dilegalkan naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya, malu yang sebenar-benar malu adalah mereka yang menjaga lisannya. Lisannya tidak berucap kecuali yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan baik. Mereka yang menjaga perutnya yang dia tidak makan dan tidak minum kecuali perkara-perkara yang baik dan halal. Menjaga kehormatannya yang dia tidak tuangkan syahwatnya kecuali di tempat-tempat yang halal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Oleh karenanya, dengan hal ini marilah kita semua berupaya untuk senantiasa istiqomah dan menuntut ilmu syar'i dengan ikhlas kepada Allah agar kita terselamatkan dari jerat-jerat syaitan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من ذكر الحكيم فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah alladhi hadana li wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين kata Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman udkhulu fi silmi kafah hendaklah kalian betul-betul masuk dalam Islam secara total masuk kalian dalam Islam secara paripurna jangan tinggalkan sesuatu yang kalian ucapkan yang kalian perbuat dan yang kalian yakini kecuali Islam yang menjadi payung kalian. Islam yang membimbing kalian, membimbing kita semua dalam kita berucap, membimbing kita semua ketika kita beramal, membimbing semua ketika kita berkeyakinan adalah bimbingnya Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang difahami oleh salaful ummah para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para tabiin, man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin kata Allah. Jangan kalian sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan fa innahu lakum aduwwum mubin karena sungguh setan bagi kalian adalah musuh yang paling nyata. Langkah-langkah syaitan itu ialah setiap yang meninggalkan perintah Allah adalah langkah-langkah syaitan. Setiap yang mendatangkan murka Allah, perbuat maksiat kepada Allah, itu semua langkah-langkah syaitan. Oleh karena itu seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa syaitan dengan upaya mereka untuk mengkelabuhi dan menyesatkan kaum muslimin adalah mengemas. Mengemas sesuatu yang hak, yang benar, seakan-akan tanpa batin Sehingga kaum muslimin menjauh, menghindar, menjauh, menghindar, meninggalkan. Bahkan tidak segan-segan mereka mencela dan memaki-maki orang-orang yang berbuat al-haq. Orang-orang yang berbuat sunnah. Itu kerjaannya syaitan. Dan demikian pula syaitan berupaya untuk mengemas sesuatu yang batil, sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikemas akan-akan itu hak, itu benar, itu sunnah sehingga mengkelabui kaum muslimin agar kaum muslimin masuk di dalamnya. Agar kaum muslimin terjerembab dalam lembah maksiat yang nista itu. Itu kerjaan syaitan. Hal ini juga merupakan suatu hal yang mendorong bagi kita untuk kita benar-benar waspada dan hati-hati dan memicu kita untuk semakin dekat kepada Allah dan menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i itu merupakan imam dari amalan kita, imam dari ucapan kita, imam dari seluruh akidah kita. Oleh karena itu Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahihnya menyatakan babul ilmi qabla al-qauli wal amal, bab ilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan jalan menuju jannah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita semua di samping kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala ucapan, akan segala perbuatan dan segala keyakinan yang kita yakin dalam Islam ini juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga amalan itu diterima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 الصراط المستقيم صراط الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان من ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 啊，你的。 السلام عليكم ورحمة الله